semua nikmat secara sempurna karena di atas itu ada nikmat pahala ada nikmat doa ada nikmat istighfar ada nikmat usaha dan nikmat hasil yang tiada terputus tidak terputus Ini saya mau katakan begini, lihat ya. Anda pergi ke satu tempat, Anda berusaha satu masih ada. Google-nya ada, bangunannya ada, kendaraan ada, modal ada, tinggal kelihatan semuanya jadi aktiva semua tuh. Tinggal kita olah aja. Ada orang yang pernah mendatangi tempat yang semuanya nggak ada bahan-bahannya. Bayang ya? Kosong. Tuh, saya pernah satu kali waktu ada krisis itu, beberapa ke belakang, itu semua showroom macam-macam tuh pada jatuh. Dan saya diundang ke Hyundai untuk ngasih motivasi, ngasih training Pertama kali saya dibawa itu, teman-teman sekalian, saya dibawa ke showroom mereka, selapangan tuh, isinya mobil semua. Mobil, apa perkataan pertamanya? Kata manajernya, Ustaz, itu biasanya kami kosong nih. Sekarang banyak seperti ini katanya. Mohon nanti diberikan gambaran seperti apa kami mesti semangat macam ini. Saya bilang, Pak, Bapak itu luar biasa ya. Tahu nggak Pak, orang yang pertama kali menemukan mobil, jangankan mobil begininya, bahannya aja susah nyarinya. Masuk kemudian ke showroom aja nggak ada, di belakang rumahnya cuma otak atik jadi bahan macam-macam jadi yang sederhana Ya dari situ aja jadi mobil. Bapak sekarang udah ada mobilnya, tinggal dipasarin aja. Nah sekarang banyak orang banyak mengeluh. Nabi Ibrahim dulu cuman bawa istrinya ke tempat yang gersang luar biasa. nggak ada potensi apa-apa, materinya kosong, itu gersang tumbuhan nggak tumbuh. Apa yang terjadi? Begitu sampai di situ, satu kalimat ketika meninggalkan Ibrahim istrinya Sayyidah Hajar dengan anaknya Ismail alaihissalam, maka pertanyaan pertama dalam satu riwayat, min amrillah?" Apakah semua ini ketetapan Allah? Maka dijawab, "Bala." Perhatikan prinsipnya. Selama ini ketetapan Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Dan rizki telah Allah tetapkan kepada kita, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Paham ya? Jadi kalau Anda ditempatkan di kondisi apapun, bahkan mulai belum bekerja, baru lulus kuliah, bahkan mulai baru membuat satu bisnis misalnya, atau macam-macam halnya, ingat, ada yang lebih buruk kondisinya daripada Anda. Yang semua bahannya bahkan belum didapatkan. Dan dia yakin dengan Allah. Sepanjang Anda punya Allah, maka semua akan mudah bagi Anda. Ini prinsip yang pertama. Jelas ya? Nah, kalau sudah paham sampai sini, belum berhenti karena ada komitmen untuk usaha. Apa usahanya? Maka Ismail menangis satu saat dan Allah tetapkan asinya nggak keluar dari ibunya. Begitu tidak keluar, nah anak ini kan pasti bergejolak. Tangan bergerak, kaki bergerak disimpan di bawah. Saat bergerak itu kakinya menghunjam ke tanah, tangan bergerak nggak keluar apapun. Ibunya ini yang menempuh usaha yang sangat serius untuk mencari. Dia tahu kalau cuma diam nggak akan datang. Maka ibunya menerapkan satu ketentuan pertama yang nanti diabadikan dalam Al-Quran. Yaitu teori rezeki dengan ikhtiar, mencari cara yang serius. Nah, cuma apa yang akan kita keluarkan saat ini terlepas dari usaha apapun yang Anda kerjakan saat ini. Tapi teori dasarnya adalah ketika Anda menempuh usaha yang serius ini, ada beberapa tahapan yang mesti Anda lalui. Persoalannya, waktu saya sudah habis setengah 10. Nah, saya mau minta sedikit aja, boleh nggak saya tambah 5 sampai 10 menit? Alhamdulillah. Nah, satu, saya agak cepat ya, saya agak cepat. Satu. Nah, tak. Yang pertama beliau lakukan, beliau kemudian mencari itu dengan semangat naik ke satu bukit. Naik. Bukit apa namanya? Kapan bukit itu dinamai dengan sofa? Ini persoalannya. Belakangan kan? Belakangan setelah itu bukit sofa, sofa, sofa. Dari mana munculnya sofa? Sofa itu kan kalau kita gali dari akar katanya, ya berasal dari kata tasfiyah. Ya, sofa, yasfi, sofyan, wa tasfiyatan, wa sofian, wa sufyanan. Kalau pakai sin, sufyan, kalau pakai sod, sufyanan. Sofiyun. Tasfiyah artinya menyaring sesuatu yang kotor, sehingga yang bersih aja yang kelihatan. Kalau Anda menyaring sesuatu, saring, saring, saring, saring, saring, bersihnya itu ada, kotornya hilang, dibuang. Itu namanya tas tasfiyah. Pakai ta, sod, fa, ya, ta. Ini. Hasilnya, hasilnya disebut dengan sofa. Orangnya disebut dengan sofi atau sufi, perempuannya disebut dengan sofia. Jika ada yang namanya misalnya sufi atau sofia, ini orang yang mampu menyaring segala yang kotor dalam dirinya sehingga yang keluarnya yang baik-baik aja. Kalau bicara ada yang provokasi, mau mengucapkan yang kotor dia tahan. Keluarnya yang baik. Mau melihat yang kotor dia palingkan, dia yang baik. Itu Sofia. Perempuannya, eh, laki-lakinya Sofi ya atau Sufi. Baik. Nah, sofa, kenapa disebut dengan sofa bukitnya? Karena pada saat itu, walaupun tidak ada modal, situasinya sulit, beliau bisa menyaring keadaan dirinya sehingga menghilangkan yang kotor-kotor dalam benaknya dan yang ada cuma prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Pak, kalau Anda ingin memulai usaha sehebat apapun, walaupun nggak ada modal, nggak ada apapun, hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Safa. Positive thinking kepada Allah. Allah sudah janjikan kepada saya, maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan. That's ya. Kalau Anda memulai dengan perasaan yang baik, yang positif, nanti Allah akan angkat Anda berada di puncak seperti Sayyidah Hajar naik ke atas bukit itu. That's ya. Dan perasaan Anda pun akan enak. Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah negative thinking kepada Allah, maka mohon maaf, jangankan rizkinya, maka usaha Anda pun tidak akan maksimal, effortnya akan sangat kurang. Anda baru mau ke kantor, Terus tiba-tiba melihat mendung. Ya, terus orang udah mulai macet. Terus negatif muncul di situ, ya mendung. <laughs> macet. Terus apakah dengan mengatakan ya mendung dan macet, kemudian macet itu akan terurai? Mendung itu akan sirna? Tidak. Sampai Anda bikin status pun nggak akan pernah kelar. Ceklik, ceklik. Hari ini Bekasi macet. Terus Anda ngapain? Jadi kalau Anda mau mengawali sesuatu, maka positive thinking kepada Allah. Bismillah. Allah yang bikin mendung, Allah yang bikin terang. Nggak ada bedanya. Bismillah, saya diperintahkan, saya jalan. Tak bisa, kemudian saya coba cari alternatif. Macam Anda usaha. Paham ya? Nah, kemudian, bukankah seseorang berusaha itu ingin mendapatkan sesuatu? Puncak hal yang diinginkan, yang diharapkan itu bentuknya rizki. Tapi sifat ingin mendapatkan sesuatu, puncaknya disebut dengan marwah namanya. Sesuatu yang sangat diharap, diinginkan, marwah. Perhatikan baik-baik. Ya. Saya mau tanya begini. Dari sofa ke marwah. Berusaha dengan serius Sayyidah Hajar. Lihat sini. Sofa itu kan di atas kan? Terus turun kan? Turun. Tahan sini. Begitu ke sini, Melihat ada peluang di sini. Terlihat seperti ada oase. Maka dipercepat jalannya. Makanya di sini sekarang ada tanda lampu hijau. Ya, begitu nyampe sini untuk laki-laki lari-lari kecil perempuan jalan cepat. Ini karena ibadah yang disebut dengan sa'i sering diartikan dengan lari-lari kecil. Ini berlari ini teman-teman, jalan cepat ibu. Ini sesungguhnya awalnya ini melihat di sini seperti peluang ada oase di sini di Marwah. Banyak air. Maka dipercepat jalannya. Sampai di batas ini ragu lagi, betul nggak ya? Apa cuma fata morgana? Tapi yang paling dahsyat adalah dia memastikan dengan ikhtiarnya. Saya mesti pastikan dulu, jangan menduga-duga. Dikejar sampai ke atas. Begitu kepastiannya tidak ada sama sekali. Ternyata fata morgana saja. Dari sini balik lagi, mungkin di sini ada. Ya, balik lagi ke tempat tadi, balik dilihat sini kayak ada betul di sini. Balik nyampe sini fata morgana. Bola balik, bola balik, bola balik sampai dengan tujuh kali. Ya, dari sini ke sini satu, sini ke sini dua, ini tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ingat, sofa selalu genap, marwah selalu ganjil. Kalau anda umrah, kemudian tiba-tiba anda merasa berakhir selesai, tapi posisi anda di sofa kemungkinan cuma dua kalau bukan Anda kurang baru enam kali atau Anda terlampau soleh delapan kali. Pasti di sini. Nah, apa hikmahnya? Proses ini disebut dengan sa'i. Perhatikan baik-baik. Tahan, tahan, fokus. Ketika Anda berusaha teman-teman, maka mulailah dengan berpositif thinking kepada Allah. Tapi ingat, usaha Anda tidak akan selamanya ada di atas. Mungkin sesaat akan turun. Kan? Mungkin Anda ada di puncak. Mungkin itu saat Anda turun. Mungkin kadang ada di puncak. Kadang stabil aja. Tapi kalau Anda melihat peluang, cepat kejar selama peluang itu baik. Itulah yang dimaksud kompetisi yang sehat. Anda dapatkan kejar. Ada tender, ikut tender dengan cara yang baik, cara yang normal. Ikut, ikut, ikut. Kalaupun bukan rezeki Anda, nggak ada masalah. Dan jangan pernah macam-macam lah. Saya dah ajar kan nggak pernah nyogok sama malaikat. <laughs> malaikat cepat sini dah gitu. Saya kan di sini nabi gitu kan. Kau minta apa saya kasih. Kan nggak pernah. Ya, biasa aja bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ya, walaupun mungkin ketika Anda kejar, itu bukan bagian Anda. Mungkin cuma fata morgana, nggak ada masalah. Saya kasih rahasia besarnya. Sepanjang Anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha, dan nikmat hasil yang tiada terputus. Tidak terputus. Lihat sini. Kalau antum sehari berusaha, nggak dapat apa-apa. Memang, mohon maaf, hasilnya belum dapat diraih. Belum dilihat tuh. Tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Iya. Bukankah malamnya salatnya nambah? tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar, ya Allah? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Hei fulan kamu kemana aja? Kemarin kamu jauh dari saya, baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya. Saya nggak pengen kasih dunia dulu, dunia itu kecil kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya sebelah sayap nyamuk ada dunia itu ada nilainya saya kasih buat kamu deh gak ada nilainya ya karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin begitu sudah diampuni hari kedua istighfar lagi diampuni diampuni diampuni saya kasih pahala yang banyak begitu pahala udah dapat dosa udah diampuni baru dunia diakumulasikan karena hukum dunia itu kalau antum usaha akan terus diberikan jadi nggak ada yang nggak dikasih jadi kalau antum sehari bekerja ini Kelihatannya nggak dapat apa-apa, bukan nggak dapat apa-apa, disimpan untuk diakumulasikan. Nanti dosa antum tuh udah hilang, amalan udah banyak, antum dapat banyak. Kadang-kadang nggak -kadang sadar kalau saat dapat banyak itu sebetulnya itu hasil utah antum sebelumnya. Itu teorinya begitu. Ya, jadi nggak ada yang nggak dapat apa-apa, semua akan dinilai. Sepanjang antum bergerak dikasih dan antum buktinya hidup juga. Sampai ke hari itu kan masih hidup. Bisa makan juga di hari itu bisa beraktivitas juga, sehat juga dan sebagainya. Belum dapat apa. Makanya kata Nabi yang hari itu ada makanan, dia orang kaya sebetulnya. Kalau besok masih ada lagi, kaya banget. Antum sampai sebulan masih ada cadangan. kenapa kita mesti berkeluh kesah? Dan belum tentu hidup juga sampai besok. Yang tuh mau ngumpulin apa? Nah, maka prinsip yang terbaik adalah ketika antum berikhtiar, ikhtiar usaha yang maksimal. Tapi jangan khawatir kalau antum kerja sehari nggak dapat, dua hari belum ada usaha, jangan khawatir teman-teman sekalian. Rumus yang mengatakan semua ketika badan bergerak maka rezeki dituliskan untuk keluar. Tapi kadang-kadang ada yang Allah inginkan lebih besar dari apa yang Anda harapkan. Apa yang Allah harapkan ikutkan ke situ maka Anda akan mendapatkan akumulasi bagiannya. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar Begitu beliau kemudian naik ke Marwah nggak dapat, naik ke Sofa nggak dapat. Apa pernah tertuliskan dalam riwayat sedikit aja Sayyidah Hajar mengeluh? Tunjukkan kepada saya kitab mana yang pernah menunjukkan riwayat ketika bolak-balik itu kemudian Sayyidah Hajar berkata, "Ya Allah, saya kan istri Nabi, saya kesini memenuhi perintahmu ya Allah. Ini udah capek, kenapa belum turun juga?" Pernah nggak? Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke yang ketujuh. Begitu sampai di Marwah, baru kemudian diakumulasikanlah itu apa yang terjadi? Ibunya yang usaha bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Akhirnya keluar dari mana? Anaknya, kakinya kemudian menghentak lagi. Tiba-tiba keluar air dari situ. Pertanyaan saya, ibu yang lebih tahu di belakang. Kan kalau anak itu sedang haus, pasti tangan kakinya bergerak kan? Kenapa saat pertama disimpan bergerak, airnya keluar? Sudah tujuh kali bolak-balik, baru air keluar. Lihat, silahkan lihat riwayatnya. Pada hentakan itu, ketika tujuh kali ibunya bolak-balik, malaikat mengepakkan sayapnya. Itu yang menghantam air dan keluar air. Malaikat yang ditugaskan Allah memberikan rizki namanya Mikail. Itu ada di Quran surah kedua ayat ke-98. Ya, man kana aduwwa lillahi wa malaikati wa rusul wa jibril wa mikail. Mikail. Di antara tugas Mikail oleh Allah ditugaskan untuk memberikan rizki. Yang paling menarik, perhatikan baik-baik. Begitu airnya keluar, ibunya sedang di Marwah, sedang berdoa nih. Makanya kalau sa'i di sofa ngadap ke kiblat berdoa dulu, ke marwah ngadap ke kiblat berdoa dulu. Begitu sedang berdoa nyampe ke marwah yang ketujuh, anaknya lebih kencang menangisnya. Ibunya mendengar suara nggak biasa, dikejar ke sini. Begitu kejar ada air. Apa kata ibunya? Lihat kalimatnya. Zam, zam, zam, zam. Ibunya tidak mengatakan ijma, ijma, ijma, tapi zam, zam, zam, zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu tidak pernah berhenti. Perhatikan, bagaimana akumulasi pekerjaan seorang ibu yang sangat serius menghasilkan rezeki bukan hanya untuk dirinya, untuk anaknya, cucunya, cicitnya, dan berganti generasi sampai kita sekarang. Kita aja ke zaman Nabi Muhammad, itu teman-teman sudah lewat 15 abad. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi. Satu generasi bisa ribuan tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Musa aja 2000 tahun, ke Nabi Isa 600 tahun. Sekarang ke Nabi Ismail 29 generasi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adan bin Adi bin Adri ya bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'ur bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam 29 generasi yang bisa mengulang 29 ini saya bebaskan paspornya untuk menghafal Quran di pekan depan silakan boleh silakan tapi kalau salah satu tambah satu ayat jelas terakumulasi. Maka boleh jadi kita berusaha bekerja sehari belum dapat, dua hari dagang belum dapat, tenang. Begitu antum tiga hari, tiba-tiba dagangan diborong habis. Itu sebetulnya usaha antum yang sebelumnya. Tapi antum dapat bonus ampunan dosa, pahala, macam-macam. Maka jangan mengeluh. Dan jangan pernah antum sekali-kali, awas ya, awas mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan Allah menghentikan rezeki antum. Maka disitulah kesulitan paling sulit akan antum awali. Ya Allah, apa engkau nggak sayang dengan saya? Saya perlu usaha apa lagi? Kenapa belum diberikan juga? Dan sebagainya. Itu kadang-kadang membuat seseorang kalau sudah kehilangan arah seperti itu sampai meninggalkan agamanya itu yang paling fatal.